Sayyidina Muhammadin wa ajma'in. Dan ma'rifatullah wa ta'ala nabihu bi ulum amin. Kita akan membahas tentang sunnah-sunnah ihram. Ini penting untuk kita pelajari sebelum kita nanti berangkat bulan Maulid insyaallah. Amin. Semoga digampangkan oleh Allah Ta'ala. karena nanti e, pemberangkatan yang akan datang itu emang subsidi itu nggak ada cari travel lainnya nggak ada sebegitu tapi emang kita mau berangkat sama-sama anak santri ustazah sama keluarga Insya Allah satu pesawat semuanya Insya Allah. eh semoga tercapai dalam keadaan sempurna Insya Allah. yang mimpin Ana, Bib Zain, Bib Ali, Baharun semuanya ikut. Ustazah Khadijah ikut. Fem, semua keluarga ikut nanti insya Allah. Kalau mau gampang, taruh dulu uang mukanya 2 juta. Nanti ada aja. Haji yang pertama, kawin yang pertama, bikin rumah yang pertama, digampangkan sama Allah Ta'ala. Hmm. Nah, jadi niatkan, insya Allah mudah semuanya. Berapa uang mukanya berapa? 2 juta ya? Nah, ada. Ada bismillah. <laughs> Ini berangkatnya mungkin tanggal 25 ya. 25 Rabiul Awal. Ibu Bibzan mikir, ini terlambat nanti Ustaz, Ustaz ini. <laughs> Tapi nggak apa lah, apa sekali lah. Jadi ini untuk permulaan. Di permulaan untuk kebaikan insya Allah. Nah, jadi sebelum kita beranjak ke sana, melaksanakan manasik nanti, maka ini termasuk manasik yang akan kita laksanakan. Di antara sunnah-sunnahnya ihram ihram itu sebagaimana tadi kemarin dijelaskan bahwasanya niat masuk ke dalam pekerjaan umroh atau haji. Itu namanya ihram. Niat masuk dalam pekerjaan haji atau umroh itu namanya ihram. Nah, sunnah-sunnahnya apa saja kita akan bahas sekarang ini. Katanya, yang pertama qasus syarif wa tamshi wa tamshitu sya'ril Yaitu merapikan kumis dan mensisir apa merapikan uh, jenggot dari sisir gitu, merapikannya dengan sisir gitu. Yang kedua natful ibid. Mencabut bulu ketiak kalau kuat, kalau nggak kuat ya dicukur. Hmm. Baik laki ataupun perempuan sama saja. <laughs> Karena supaya nanti tidak ada rambut yang lepas daripada bulu, daripada ketiaknya gitu. Karena itu termasuk yang wajib kena kafar kan. Kemudian yang ketiga galmul adhafir. Kuku juga dipotong sehingga tidak ada yang kegigit nanti sehingga dengan begitu dia kena kafaroh, kena fidyah. Yang keempat hal sya'ril anah itu mencukur sampai habis bulu kemaluan. Itu juga termasuk yang disunnahkan. Tapi bagi mereka yang akan melaksanakan kurban walaupun bagi haji, nah itu sunnah tidak dilaksanakan empat hal tadi. Empat hal yang pertama ini, yaitu mencukur kumis, mencabut bulu ketia, mencukur kuku, dan juga eh, mencukur habis bulu kemaluan. Jadi kalau mau cukur kuku sekarang ya hari ini, Besok sudah tanggal 1 Dhul Hijjah. Besok 1 Dhul Hijjah. Berarti mulai besok yang mau melaksanakan korban. E, eh, kenapa Jumat? Sekarang 30 Dhul Qadah. Sekarang hari ini 30 Dhul Qadah. Paham? Sekarang. 30 Dhul Qadah. Berarti eh, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wallahualam. Jadi apa hasil uh, eh, rukyatnya bagaimana kemarin wallahualam. Cuma sekarang ini tanggal 30 Zulqa'dah gitu. Nah, kalau dilihat di HP-HP itu semua tanggal 30 Zulqa'dah hari ini. Hmm, nah, jadi uh, ya itu makanya. Jadi keputusannya itu semalam. Semalam. Kalau seumpama besok berarti bukan hari Jumat, hari Kamis. Tapi kalau Jumat berarti hari Jumat Arafahnya. Dan itu masing-masing negara beda. Nah, jadi kita diperintahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah dengan hari Arafah beda. Nah, hari Arafah itu puasa Arafah itu sunnah di hari Arafah menurut masing-masing yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan wuguf di Arafah ah, itu menurut Saudi. Jadi sama sekali tidak bertentangan kalau seumpama di Saudi sudah tanggal 9 Hijjah yaitu hari Arafah, tapi di sini masih tanggal 8. Maka tidak sunnah masih kita berpuasa Arafah tapi puasa tarwiyah. Memang tanggal 1 sampai tanggal 10 eh, tanggal 9 itu memang sunnah kita untuk melaksanakan puasa. Tapi nggak seperti puasa Arafah yang menghapuskan dosa yang akan datang maupun yang lalu. Kemudian yang kelima al-ghuslul ihram, mandi untuk ihram. Jadi mandi niatnya sunnatul ihram. Nawaitul ghusla sunnatul ihram. Aku niat mandi sunnah ihram. Yang keenam lubsu izarin waridain jadi jadidaini abyadaini summa maksulaini. Kalau bisa ketika kita melaksanakan haji atau umrah, kita pakai baju yang baru. Bagi laki-laki eh, ridaknya maupun ihramnya itu itu yang yang baru Begitu pula bagi perempuan yang pakai pakai yang baru, jangan yang bekas. Kalau seumpama nggak ada yang baru, ya sudah baru dicuci gitu. Baru dicuci. Kemudian yang ketujuh wul badan dunar rida. Setelah mandi kita badannya diminyakin, tapi bajunya enggak. Badannya jadi minyakin. Tapi bajunya tidak, yang disunahkan itu cuma badannya. Kalau bajunya tidak, karena setelah lagi dia niat. Kalau sudah niat, hukumnya haram memakai wangian. Tapi kalau badannya tidak apa-apa. Jadi pakai eh, apa namanya MBK itu sebelumnya, sebelum kita masuk niat ihram. Tapi kalau sudah ihram sudah nggak boleh lagi. Kecuali kalau seumpama tawas. Tawas itu kapan saja boleh, walaupun dalam keadaan haji boleh. Karena tidak ada bau harumnya. Jadi di sini memakai wewangian yang berbau harum. Nah, tapi kalau memakai e, penghilang bau tapi yang tidak mengandung harum-haruman maka tidak apa-apa hukumnya seperti sabun sabun pakai yang tidak berbau kan ada sabun yang untuk haji itu ah, nggak apa-apa itu pula sampo sampo tidak berbau neril itu kan nggak ada baunya itu nah, jadi kalau nggak ada baunya neril ada baunya enggak neril matul ya matul Pokoknya yang nggak ada baunya, nggak ada harumnya, nggak ada bau wanginya gitu. Nggak apa-apa kalau nggak ada bau wanginya. Yang nggak boleh itu. Nah, tapi kalau waktu haji kemudian kita sampuan, nah, dikhawatirkan abunya lepas. Nah, jadi lebih baik kalau selama kita ihram jangan di apa apa karena rambut itu digelung udah jadi apa apa yang jadi lihat yang ini. Nggak dilihat, lihat pas apa berjatuhan ya udah wajib fidyah, tinggal hitung aja berapa itu. Kemudian sunnah lain memakai dua sendal. Karena itu lebih eh, khusyuk kita melaksanakan manasik haji ataupun umroh. Karena di Saudi itu bukan negara yang seperti di Indonesia. Di Indonesia aja kalau nggak pakai sendal panasnya bukan main apalagi Saudi. Nah, tapi kalau seumpama dengan tidak memakai sendal itu dia lebih khusyuk, maka mungkin hukumnya bagi dia itu sunnah. Seperti Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu dia melaksanakan haji dan e, melaksanakan haji itu dan tidak berpakai sandal. Nah. Hmm. Kemudian yang kesembilan, rakaatul ihram wa idrofi fi masuratil ikhlas. Melaksanakan setelah mandi sunat ihram. Di mana kita laksanakan? Melaksanakannya itu di masjid kalau bisa, enggak di rumah. Ya fihi ma suratul ikhlas yang dilas, eh, yang membaca setelah baca Fatihah tentunya dua surat ikhlas yaitu ikhlas pertama kulullah ikhlas kedua qul ya ayyuhal kafirun. yang ke-10 at talafud binniyah. wa bi awwali talbiyatihi bi awwali talbiyatin sirran wa yadhkuru fiha ma nawahu Kemudian sunnah untuk mentelafatkan dengan niat sebagaimana Nabi SAW melafatkan dengan niat. Wa bi tadbiyatin sirran. Dan membaca awal talbiyah labbaik Allahumma labbaik sirran. Jadi misalnya nawaitul hajj wa haramtu bihi lillahi taala labbaik Allahumma bil hajj labbaik Allahumma labbaik ah, baru baca. Itu. Terus yang ke-11 kaununiyah ba'da ibtida'i sair wa huwa bilul kiblah. Dan hendaknya kapan kita berniat ketika bisnya itu akan berlaju, akan berangkat tuh. Nah, di situ dia niat. Bukan di rumahnya. Ada khilaf di antara Ibn Hajar, eh, Imam Nawawi dan Rafi. Menurut Imam Nawawi di masjid. Tapi kalau menurut Imam Nawawi tidak. Imam Rafi mengatakan lebih baik di masjid niatnya. Habis, habis sholat, ihram, sunnah ihram, langsung niat. Tapi menurut Imam Nawawi tidak. Ketika mau berangkat, jadi di bis, mau gerak berangkat ah baru niat itu. Wayam bagi muhrimi an yashtari tafayaqulu dan hendaknya bagi muhrim itu di dalam niatnya mensyaratkan dengan syarat seperti ini sehingga tidak terlalu besar resikonya. Apa itu? Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, sekiranya aku nanti tertahan dari pelaksanaan haji atau umroh maka disitulah aku menjadikan diriku itu halal gitu. Hmm, fabada zalik kalau uhsira tahallala. Sehingga kalau seumpama sudah niatkan semacam itu kemudian dia itu tertahan atau tercegah untuk melaksanakan haji atau umrah biduni fidyah maka dia itu e, tidak perlu meneruskan tahallul di situ juga dengan menyembelih kambing paham? Ah, kemudian tanpa fidyah. Enggak pakai fidyah lagi gitu. Jadi tahallul di situ tapi tidak fidyah. Kalau diniati dari awal disyaratkan dengan dari awal. Yang kedua, sani al-wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wa huwa ruknul azam fil haji dan itu adalah rukun yang paling agung, paling besar dalam rukun haji. Fa fil hadis dalam hadis sebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Man adraka Arafah qabla an yatla al-fajr faqad adraka al-hajj. Barang siapa yang mendapati dirinya di Arafah sebelum terbitnya fajar pada malam 10 berarti. Fakat adrakal hajj berarti dia itu telah mendapatkan haji. Fakat warada adamu dzamb min waqafa bi Arafat wa dhanna anna Allah la yaghfir Dosa yang paling besar barang siapa yang wukuf di Arafah sementara dia berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mengampuninya. Jadi artinya orang yang melaksanakan haji kemudian wukuf di Arafah maka harusnya dia itu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala bahwasanya dia diampuni. Kalau dia itu di tempat itu, kemudian dia itu merasa Allah Ta'ala belum mengampuninya, orang itu telah berbuat dosa besar. Gitu. Artinya apa? Jadi lebih besar kemungkinan lebih dekat kepada kepastian bahwasanya dosanya semua diampunkan. Gitu. Wagalal imam Habibullah Haddad wa sifan hali fi di Arafat Tahir. Berkata Imam Al-Haddad yang mensifatkan keadaan mereka yang berada di hamparan Arafah yang suci. Wa fi Arafatin kullu dzambin mukaffaru dan di Arafat semua dosa itu akan dihapuskan. Wa mu'tafarun minna bi rahmati ghafiri. Dan akan diampunkan serta akan dicucurkan segala macam rahmat Allah SWT. Kapan waktu Arafah itu? Waktu Arafah, waktu Arafah itu yadkhulu min zawali syamsil yaumit tasik. Ketika tergelincir matahari hari ke-9. Hari ke-9 ketika masuk waktu zuhur, ah itu masuk sudah. Tapi biasanya para haji, jamaah haji itu sudah berada di Arafah. Fem, ada berada di Mina tanggal 8 itu berada di Mina baru berangkat. Malam 9 itu berangkat gitu. Berangkat menuju ke Arafah. Nanti Arafah nginap di sana. Hari Arafah. Jadi satu malam nginap di Arafah. Nanti setelah terbenam matahari maka mereka langsung berangkat ke Mina lagi. Ila fajri yaumil asyir sampai fajar pada malam 10. Jadi kalau sebelumnya berarti adrakal Arafah. Tapi kalau setelahnya berarti sudah nggak dapat lagi. Berarti nggak ada haji kalau setelahnya. Wal qadrul wajib minhu al hudud bi ardi Arafah. Sedangkan kadar yang wajib dilaksanakan dari wakaf Arafah adalah sekiranya dia berada di dalam Arafah walau lahdoh wahida walaupun hanya sesaat walau maran walaupun cuma lewat itu auna iman walaupun ketika melewati dalam keadaan tidur tetap dia dianggap sebagai seorang yang wukuf ya Arafah wa syaratul sedangkan syaratnya orang yang yang wukuf di Arafah ayyakuna ahlan lil ibadah pokoknya dia itu termasuk yang memenuhi syarat sebagai ahli ibadah falaisi wukuful mukmalih maka dia sah Seorang yang pingsan, karena orang pingsan nggak sah sholatnya. Wasakron, orang yang mabuk, karena orang mabuk nggak sah sholatnya. Wal majnun, orang yang gila, karena orang gila nggak sah sholatnya. Hmm, karena bukan termasuk ahli ibadah. Sunnahul wukuf, sunnah-sunnah wukuf. Yang pertama al-ghuslu lil wukuf, mandi untuk wukuf. Jadi sebelum masuk ke wukuf Arafah sunnah untuk mandi. Sekarang sudah nggak mungkin lagi ya. Nah, karena semuanya itu ditempuh dalam waktu yang singkat gitu sekarang. Dukhulu Arafah ba'da zawal. Masuk Arafah setelah zawal. Dan ini jarang dilakukan sudah. Biasanya mereka menginap di Arafah pada malam 9 itu. Terus yang ketiga, al-jam'u bainal asrain ad-dhuhr wal asr takdiman. Ini yang banyak kesalahan di antara para jamaah haji. Dan bagi bagi jamaah kita yang kita ketahui mereka, yang kita kenal mereka, kita anjurkan kepada mereka karena mayoritas jamaah haji Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, yang namanya jamak itu di Arafah itu merupakan eh, apa? rohsoh bukan nusuk. Artinya kalau dia itu musafir memang ya silahkan. Tapi kalau dia bukan musafir ya harus jamak saja gitu Jadi bukan nusuk. Nah, kalau menurut imam lain itu dikatakan bahwasanya gosornya itu itu nusuk sudah. Nah, jadi kenapa Nabi Muhammad gosor pada waktu itu? Iya, gosor karena Nabi Muhammad belum mukim di Makkah. Dia bukan mugim, sehingga dia boleh ngasih gosor karena dia musafir. tapi eh, sebagian daripada ulama mengatakan bahwasanya gosornya Nabi itu termasuk nusuk gitu loh. Sehingga karena termasuk nusuk walaupun mugim tetap kita melaksanakan sholat dengan keadaan kosor. Jadi kita dari madhab syafi'i kalau kita melihat imamnya gosor kita tambah dua rakaat. Gak boleh gosor kita. Nah, nggak sah. Nah, dan kalau kita laksanakan sholat gosor berarti kan berdosa haji yang mabrur itu nggak boleh campur baur dengan dosa. Ah, oleh karenanya pada waktu haji tahun 98, Al-Fagir sama Abu Yahya Hasan Barun waktu itu dengan ONH plus eh, apa namanya ONH plus apa itu? Matur, matur ya. Nah, di situ eh, kita katakan la jidal bil nggak enggak ada enggak ada debat dalam haji. Cuma saya akan akan menguraikan yang ada di dalam kitab Al-Idoh karangan Imam Nawawi. Ustaz berbeda itu depan mereka semuanya sebelum melaksanakan sholat duhur. E, bahwasanya di sini disebutkan sholat duhur dan asar itu sunnah jamaah. Kalau kita musafir, jamaah sekalian kosor. Tapi kalau kita bukan musafir, maka jamaah saja tanpa kosor. Kenapa jamaah Supaya banyak waktu untuk kita berzikir pada Allah Ta'ala. Karena zikir yang kita baca, yang disunahkan itu sangat banyak. Ayat kursi sekian, sampai seribu, Kulullah seribu, Lailah Allah Wadulah syarikalah seribu. Jadi semuanya seribu, serba seribu, salawat seribu gitu. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk menjemur diri, berdoa. Ya, kalau semua kita sholat, eh, pada waktunya mungkin akan menyita waktu atau mengurangi waktu. Gitu. Oleh karena itu sunahkan jamaah. Jamaah dan jamaah. Jamaah. Tapi gosor tidak. Gitu. Akhirnya mereka sepakat, ya kami setuju, kami ikut mazhab Imam Syafi'i. Karena kami adalah Imam Syafi'i. Ya nggak ada nggak ada yang eh, apa adu argumen atau dia itu mendebat kita nggak ada karena kita nggak mau debat kita hanya menyampaikan gimana setuju kita laksanakan sholat duhur dan asar ini sesuai dengan mazhab kita hanya mereka menyetujuinya dan kita satu-satunya pada waktu itu yang melaksanakan sholat jamaah eh, sholat duhur dan asar dalam keadaan itmam jamaah tapi itmam nggak ada kasar Nah, sesuai dengan mazhab kita. Jadi harusnya semacam itu harus kita jelaskan kepada para masyarakat gitu. Entah kenapa e, kaum muslimin para jamaah haji yang dari Indonesia pun juga melaksanakan seperti pelaksanaan itu. Jadi artinya dikosor. Jadi harusnya nggak nggak melaksanakan itu. Kemudian al menjelaskan min al-azkar wa tahlilin. Banyak memperbanyak membaca zikir pada hari itu. yang tidur, kalau bisa jangan tidur gitu. Hari Arafah itu eman gitu. Kalau waktu waktu itu digunakan untuk tidur. Min tasbihin wa tahlilin, memperbanyak tahlil, memperbanyak uh, tasbih. Jadi ta'liq bawah, fa ya'ti bi alaf marrah la ilaha illallah wa syarikalah, lahu mulku alhamdu yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Dari itu mi'at subhanallah, alhamdulillah, la ilaha akbar. Mi'at daripada Allahu la ilaha hayu qayyum ayat kursi sampai akhirnya. Kemudian seribu kali daripada qul ahad. Nah, jadi sunnah itu semuanya mal buka ditambah lagi berdoa dan kalau bisa menangis di tempat itu. Nah, karena tetesan air mata yang tertumpahkan yang mengalir pada saat itu dihitung suatu ibadah yang sangat besar pahalanya. Yang dapat satu tetes saja bisa memadamkan api jahanam gitu. Nah, jadi usahakan untuk seperti itu. Jadi biasakan kita itu kalau berzikir, ketika berduaan itu kita menangis. Nah, nggak bisa menangis, pura-pura menangis. Jadi paksakan. Pasakan untuk menangis. Pura-pura menangis artinya memasakan diri menangis. Gitu. Nanti lama-kelamaan menjadi e, keadaan, menjadi kebiasaan kita. Kemudian, Al-Buruj li syams inda sakharat tahta jabalir rahmah. Yang sunnah itu, ini juga banyak kesalahan jamaah para, para jamaah haji kita. Sunnah ketika sudah masuk waktu untuk wukuf, kita itu berjemur diri. Time kena mataharinya. Nah, tapi di mana tempatnya? Bukan di Jabar Rahmah naik ke atas sana. Semuanya ngumpul Jabar Rahmah. Kebanyakan yang kumpul Jabar Rahmah siapa? Jamaah Haji Indonesia. Gitu. Jadi seakan-akan kalau nggak naik Jabar Rahmah nggak sempurna gitu Ustaz sampai sekarang nggak pernah naik Jabar Rahmah. Nggak ada satu sejarah pun, satu hadis pun yang menyampaikan bahwa saya Nabi Muhammad sampai ke Jabar Rahmah. Nggak pernah. Nabi itu melaksanakan wuguf dan menampakkan. Jadi keluar dari kemahnya itu, itu di bawah, bawah Jabar Rahmah. Nggak sampai naik di bawah gitu. Nah, jadi uh, supaya dia itu supaya kena uh, panasnya matahari pada waktu itu gitu. Untuk apa? Untuk bayangkan sebagaimana kita sekarang ini kan kita ngelihat ratusan orang, bahkan ribuan orang, bahkan jutaan orang yang ada sekitar kita semuanya itu. Sebagaimana kita sekarang berada dalam dalam apa? Dalam satu tempat, dalam waktu, dalam pakaian yang sama. Semuanya pakaiannya sama. Perempuan, laki semuanya sama, putih-putih semuanya. Dalam keadaan seperti itu. Fem. Nah, kemudian dalam keadaan menunggu tentang hisab Allah Ta'ala. Nah, itulah kita itu berharap. Berharap dan berkhayal. Bagaimana kalau ini terjadi betulan nanti. Dan pasti terjadi. Cuma kita bayangkan pada saat itu. Sehingga kita akan meneteskan air mata dan sebagainya. Itu maksudnya. Nah, jadi kita menjemur diri untuk mengingat. Bukan menjemur diri sambil minum-minum, sambil tanas begitu. Enggak. Menjemur diri sambil mengingat dan bertafakur. Jadi hendaknya kita setiap hari semacam itu. Dan itulah yang ditantang oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Diperintahkan. Lihat di dalam uh, surat Al-Waqi'ah disebutkan. Falula in kuntum. Uh, falula. Afaraitum matum matahrusun. Antum tazra'unahu amnahnuz zari'un. Lau nasya'u lajalnahu toman fadultum. Afaraitum ma. Tumnun. Antum ansyat. Uh, eh, antum. Azal. Huh? uh, antum tahlukun wa nahnul khalikun nah, gitu. Itu semua itu kan diperintah kita untuk untuk untuk memikirkan dan berkhayal. Lihat, lihat gimana, apa yang terjadi itu semuanya gitu. memang kau yang meletakkan benih itu di dalam rahim itu. Kenapa kok orang itu ada yang jadi, ada yang nggak jadi? Ada yang pengen punya anak tapi nggak punya anak. Siapa kalau begitu yang menciptakan? Aku kah atau kamu? Nah, gitu. Eh, engkau minum air. Kenapa air itu turunnya dari dari awan. Apa engkau yang nurunkan dari awan atau kami yang nurunkan dari awan? Kalau kamu mau, kalau kami mau, aku jadikan air yang turun dari awan itu menjadi asin. Enggak ada yang bisa uh, mengkonsumsinya gitu. Nah, berarti apa? Allah yang berkuasa. Nah, jadi kita itu dituntut untuk selalu memikirkan yang semacam itu. Termasuk ketika kita berada di hamparan Arafah di bawah Jabal Rahmah, bukan di atas Jabal Rahmah. Jadi seakan ke Indonesia itu kan yang penting itu image gitu. Image itu ada ada ceritanya gitu. Tuh fotonya. Mana fotonya Jabal Rahmah gitu. Nah, kalau nggak ada fotonya, sudah cium aja sesuatu nggak? Belum. Ah, berarti ah, jadi seakan-akan merupakan sebuah kekurangan sampai perempuan itu memaksa-maksa diri bayar 500 real hanya untuk mencium Hajar Aswad gitu. Padahal cium suami 30 kali mencium Hajar Aswad gitu. <laughs> nah, itulah. Jadi kesalahan yang dilakukan karena kebodohan gitu. Jadi kalau cium tangan seperti mencium hajar aswad. Cium kaki seperti mencium Ka'bah. Gitu. Nah. <laughs> Paham? Nah, jadi seperti itu. Terus. Al-jam'u bainal laili wan nahar. Yang ketujuh adalah mengumpulkan antara malam dan siang. Artinya apa? Siang didapatkan di Arafah, malam juga sebagainya di Arafah. Nah, dan alhamdulillah ini kebanyakan para haji, jamaah haji melaksanakannya. Jadi mereka itu berada di jarafa sampai terbenam matahari. Terbenam matahari melaksanakan sholat jamaah. Jamaah, maghrib dan isya. Ada yang, mata, ada yang melaksanakan sholat jamaah di Musdalifah. Nah, tapi kebanyakan kalau kita biasanya selama 4 tahun kita, 4 kali kita haji, itu kita laksanakan di Arafah di Tagdim. Nah, baru kita berangkat. Setelah maghrib baru kita berangkat jamaah itu. Terus, wa yasulu Zalika bi yakunna fiha <laughs> Dan cukup kalau sudah dia mendapatkan waktu terbenam matahari sudah berarti mengumpulkan antara siang dan malam. Yang kedelapan, niat jam itakhir lil maghrib malisya. Nah, sunnah untuk melaksanakan sholat isya itu di Muzdalifah. Sehingga begitu masuk waktu maghrib, dia niat jamat akhir. Eh, eh, Iza ghalaba ala dhani annahu yusalliha qabla khurujil waqtil ihtiyar fi Muzdalifah. Asalkan kita sunnah jamat akhir maghrib ke isya asalkan belum lewat waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiarnya Isya kan setelah sepertiga malam berlalu. Sepertiga malam itu dihitung dari mulai seperti di, eh, sekarang ini masuk waktu maghrib jam setengah enam, keluar jam empat lewat sepuluh. Nah, berarti setengah enam sampai jam empat, berarti kan sepuluh jam setengah. Sepuluh jam setengah itu berarti dibagi tiga, berapa? Tiga jam dua puluh menit, kira-kira. Tiga jam dua puluh menit. Nah, berarti setengah enam, setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan, lewat dua puluh menit. Jadi jam sembilan kurang sepuluh kira-kira. Kalau bisa diyakini kita sampai ke Muzdalifah jam sembilan kurang sepuluh, maka senang untuk jamat akhir. Kalau enggak, ya lebih baik jamat akhir saja di Arafah. Itu maksudnya. Kemudian, wawasul sulail awal, wagilan sulail. Yang kesembilan, adafu ila Muzdalifah ba'da zawali sufrati laylan Sunnah untuk kita berangkat ke Muzdalifah setelah hilangnya e, awan atau mega yang kuning, berarti masuk waktu Isya pada malam hari. Hmm? Berangkat, berangkat dari dari Arafah. Asalis at-tawaf. Yang ketiga adalah rukun tawaf. Ligauli ta'ala dengan dasar firman Allah taala wal yattafu wal yattawafu bil baitil atiq. Dan mereka bertawaf di rumah al atik Wa tawaf ifadoh. Nah, tawaf rukun ini namanya tawaf ifadoh. Kalau dalam umroh namanya tawaf umrah gitu. Kalau dalam haji namanya tawaf ifadoh. Karena tawaf itu macam-macam, ada tawaf wada, ada tawaf kudum, ada tawaf sunnah. Ini tawaf ifadoh. Syurut tawaf asyatun. Syaratnya tawaf itu ada sepuluh. Ini per, diperhatikan betul karena pekerjaan haji dan umroh itu merupakan suatu pekerjaan ibadah yang besar keuntungannya tapi besar pula bahayanya. Kalau nggak memenuhi syarat, maka tidak sah, belum tahalul. Kalau belum tahalul, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh berhubungan badan. Tetap, nah, kalau dia itu belum tahalul tapi berhubungan badan dan sebagainya, itu dianggap zina terus, terus gitu. Nah, oleh karenanya jadi jangan sampai salah. Harus paham betul masalah umroh dan haji ini. Yang pertama katanya syaratnya tawaf, sahnya satu orang harus tertutup auratnya, sama seperti di masjid, eh, seperti sholat, seperti waktu sholat ya yang kedua, taharatu anil hadasain suci dari dua hadas, baik, baik hadas kecil maupun hadas besar. Falau humra atun ajnabiyatun batala wudu'uhu wa batala tawafuhu. Kalau seumpama dia disentuh oleh seorang wanita yang ajnabiyah, maka batal wudunya, batal pula tawafnya. Wazalika asirun fiziham dan yang demikian itu sangat sulit untuk dilakukan di waktu seperti haji pada zaman sekarang ini kan sangat banyak. Kalau seumpama baru putaran kesentuh sama perempuan, lalu kita batal, keluar lagi, ya akan repot. Nah, oleh karenanya dikasih contoh di sini, dikasih apa? Dikasih uh, solusi di sini fala ba'sa Imam Malik fidalik. Maka tidak apa-apa ketika mau tawaf itu kita bertaklid wuduknya dengan wudhu Imam Malik. Fem. Sehingga apa? Tidak batal kita menyentuh perempuan tidak batal. Sedangkan taklid Imam Malik itu wudhunya harus sama seperti wudhunya Imam Malik. Yang membedakan tiga hal. Yang pertama ketika kita mengusap rambut, itu harus dalam keadaan semua rambut dibasahi. Itu yang pertama. Kalau kita sunnah, kalau menurut Imam Malik itu hukumnya wajib. Yang kedua, ketika kita mengusap semua anggota wudhu, itu harus ditekan, ditekan gitu. Seperti orang ngurut. Itu dalam mazhab Maliki dalku itu hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab Malik itu hukumnya wajib. Ditambah lagi nggak wajib dengan cara mualah. Nggak boleh kita pisah-pisah langsung mulai dan selesaikan waktu itu juga nggak boleh dipisah-pisah pekerjaan wudhunya itu gitu. Jadi kalau mualah hukumnya ya itu aja perbedaannya antara mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i ketika wudhu. Nah, sehingga dan kalau kita berwudhu semacam itu, maka kita boleh ikut bertakrit Imam Malik. Kalau kita menyentuh perempuan tidak batal. Gitu. Itu solusi. Falehi Inda yatawaddahu an yadruka adahu wa yamsah Maka hendaknya kalau kita ingin bertakrit kepada Imam Malik, maka dia itu berwudu dengan cara mengurut seluruh anggotanya. Jadi menggosok. Menggosok anggota wudunya, ditambah lagi mengusap seluruh kepalanya. Terus yang ketiga, at-taharani najasati fi thawbi wal badani wal makan. Baju tawafnya, tempat tawafnya dan badan yang digunakan untuk tawaf semuanya itu harus dalam keadaan su suci daripada najis. Yang keempat, ja'alul bait an yasarihi walau mahmulan. Harus menjadikan rumah itu eh, Ka'bah itu selalu berada di kirinya. Nah, harus berada di kirinya. Enggak boleh kita itu jalan sambil mundur gitu atau kita berjalan menghadap Ka'bah, kita melihat Ka'bah enggak, harus sebelah kirinya terus. Jadi Ka'bah harus sebelah kiri. Lalu kita menghadap seperti misalnya di sini Ka'bah, kita menghadap begini, padahal bahu kita itu mengarahnya bukan ke Ka'bah tapi sampingnya Ka'bah, enggak sah. Harus diulang itu. Balik dulu mundur, udah itu terus gitu. Hah? Ya itu, kalau semua enggak sempat kita balik lagi karena didorong orang, banyak orang. Putaran itu jangan dianggap. Tambahi putaran. Nah, itu kalau terjadi. Tapi jangan was-was, akhirnya nggak mari-mari gitu. <laughs> Kayaknya kurang sempurna, tambah lagi. Kayaknya kurang sempurna, tambah lagi terus gitu akhirnya. Sama, rambut tidak boleh. Nah, kalau semua terpaksa kelihatan, nah kita ikut mata Imam Abi Hanifah. Sepertiga rambutnya keluar nggak apa-apa. Nah, nggak usah diulang. Kalau mau lebih hati-hati ya Hasan eh, diulang lagi. Tapi kalau nggak mau lebih hati ya. Iya, ya Imam Malik kan boleh juga kalau waktu puasa. Eh, di awal, di awal sudah niat ya. Waktu waktu mau tawaf itu niat, waktu mau tawaf gitu. Sambil duduknya kan sudah sesuai waktu tawaf juga niat taglidnya gitu. Kemudian al-ibtida jalbet bait walau mahmulan wal hikmah fi dzalika al baitu fi jihadil galab. Kenapa demikian? Kok kita muternya itu ke sebelah kiri gitu lah. Muternya sebelah kiri bukan sebelah kanan. Harusnya kan sebelah kanan gitu. Karena dengan harapan kita termasuk ashabul yamin kan? Ini enggak. Tapi sebelah kiri kita muternya. Bukan sebelah kanan. Harusnya kan ke kanan gitu. Segala <laughs> sesuatu ke kanan. Iya. Nah, di dalam hal ini beda. Supaya apa? Supaya Ka'bah itu selalu berada dalam hati kita. Sedangkan hati itu berada di sebelah kiri. Hati itu di sebelah kiri, bukan di sini. Makanya kalau sunnah kan di antara muhasyin, nah itu kalau sholat itu meletakkan tangannya itu segini. Memang nah, itu. Kenapa di sini hati letaknya? Bukan di tengah sini. Di sini agak kebak miring. Itu hikmahnya. Terus yang kelima, tidak minum hajar aswad. Kita mulai putaran-putaran itu dari mulai hajar aswad. Nah itu sudah ada tandanya, pilar warnanya hijau itu. Dari situ kita mulai. Jadi kita mulai putaran yang tujuh itu dari situ. Kemudian karena muhazatul hajari bijami ibadah nih. Jadi ketika kita itu memulai dengan hajar aswad, kita harus menghadapnya muhazatu. Jami eh, eh muhazatul hajari bijami badannya. Kita menghadap dulu dengan semua badannya baru kemudian kita mulai. Baru gini lagi jalan, Mas. Faizah badan bada min al-hajar muqaddiman juz'an min badanihi alaih ila jihatil bab falah yasih adan muhazat bijam badan. Jadi batu pertama kali mulai itu harus menghadap semua ini hajar aswad di sini ada suara eh? Sini semua ujungnya kalau Kita lihat semua tuh Muhadza kan? Baru nanti kita gini kan. Nah, gini baru kita jalan. Nanti ada manasiknya nanti. Kita bikin kabah-kabahan di belakang hotel nanti kita. Gitu. Nah, kita bikin gitu. 400 orang kan banyak. <laughs> Nanti kalau mendekati hari hanya mendekati hari hanya kita bikin atau perempuan-perempuan laki-laki gitu. Kemudian eh, yang ketujuh, kalau nuhusab an harus melaksanakan tawaf sebanyak tujuh kali secara yakin. Artinya apa? Harus pasti tujuh kali. Kalau kita ragu, eh ini enam apa tujuh? Nah, maka kita kembalikan kepada yang yakin. Enam yakin, yang ketujuh yang nggak yakin. Berarti harus tambah satu. Gitu. Jadi kalau kita ragu terhadap sesuatu, maka angka yang terkecil itu yang yakin, yang besar itu ragu. Makanya kalau kita ragu, maka kita harus tambah satu kali. Yang ke yang kedelapan, kaun hudah masjid. Harus kita bertawafnya itu di dalam masjid, nggak boleh luar masjid. Nah, sekarang alhamdulillah masjidnya udah luas sekali. Jadi boleh kita dari atas masjid, dari lantai kedua boleh. Yang penting dalam masjid. Nggak boleh luar masjid. Nah, kalau luar masjid hukumnya tidak sah. Jadi harus dalam masjid. Nah, sekarang kalau dalam masjid antara ujung ke ujung tiga kilo sudah. Nah, jadi apa? Putarannya itu sudah 3 kilo. Jadi besar sekali. Nah, yang penting dalam masjid. Sebesar apapun yang penting dalam masjid. Nah, di luar masjid. Kemudian yang ke kesembilan kaunu kharijal bait wasyazarwan wa ma'il Dan harus ketika melaksanakan tawaf itu di luar rumah. Di luar sazarwan. Sazarwan itu apa? Sazarwan itu adalah Eh, belahan tembok. Jadi ini tembok atas tembok Ka'bah. Setelah di awal tembok kira-kira satu meter di atasnya, itu ada ada begini. Ini gini, gini, baru gini lagi. Nah, nanti nggak? Jadi ini gini, satu meter kira-kira, udah itu sini baru ke atas. Nah, ini namanya yang begini nih, itu namanya sadarwan. Nah, makanya kan dikatakan kalau seumpama kita sambil menyentuh Ka'bah kita tawaf, berarti kita jadikan tangan kita dalam Ka'bah. Nggak sah nggak sah karena berarti kita di atas sadarwan itu sadarwan itu namanya nyentuh Ka'bah sambil tawaf nyentuh Ka'bah seputar nah itu hukumnya nggak sah karena tangan kita berada di dalam Ka'bah jadi nggak boleh sentuh gitu. karena apa berarti kita meletakkan tangan kita di nah, sedangkan syaratnya harus horizontal bait di luar rumah di luar sadarwan di luar bed di luar apa di luar Ka'bah maksudnya Oh, itu pula Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kan hamparan aja bisa taruh mayit biasa di situ. Nah, kalau kita jalan di atas sambil gini, di atasnya. Ini asal ah, uh, ah, apa? Ijaz Ismail, ini kan enggak sah. Karena kita berada di sebagian badan kita berada di dalam Ka'bah. Kalau dua tahu nggak apa-apa. Ini kalau di tawaf, ini syaratnya tawaf ini. Terus yang ke-10 ada musarfi ghairihi. Ketika kita melaksanakan tawaf, maksudnya untuk melaksanakan rukun tawaf. Jangan ada maksud lainnya. Nah, lain halnya. Kadang-kadang seorang suami itu begitu kehilangan istrinya, dia cari-cari mana istrinya. Akhirnya dia keliling cari istrinya. Bukan melaksanakan tawaf, cari istrinya gitu. Karena takut ketinggalan istrinya. Mem, itu kan kebalik. Biasanya istrinya cari suaminya ini enggak, suaminya takut ketinggalan. Nah, jangan jangan seperti itu. Dari saking takutnya sama istrinya sampai kayak begitu gitu. Mem. <laughs> Hah? Enggak, saya takutnya. <laughs> <laughs> Eh, nanti kalau ketemu di mari, kenapa kamu tinggalkan aku? Wah, itu. Di Ka'bah pun sekalian kayak gitu juga, Masya Allah. Ini sudah kebalik ini, kayak begini kebalik. Hmm, hmm. <laughs> Iya tidak ada masalah betul tidak ada masalah tapi pengaruhnya istri yang diberikan itu selama ini itu masalah besar itu <laughs> sampai bikin suami takut <laughs> <laughs> oh agak kalau kalau kalau kalau perempuan kan nggak tahu kita kan sudah pengalaman lihat wajahnya orang, orang yang takut tahu sama istrinya kan lihat gitu jadi kalau menerima telepon dari istrinya itu udah kelihatan brung langsung berapa gitu <laughs> nah itu bikin pengaruh itu siapa nah, beruntung beruntung saya katakan kepada perempuan yang bisa membuat suaminya takut eh, beruntung dengan arti tahakum siap-siap dipentung sama malaikat nanti Nah, harusnya istri yang takut pada suami gitu. Nah, itulah pemimpin dengan yang dipimpin, bukan malah sebaliknya gitu. Nah, tapi ya beruntung orang lakinya. karena berarti orang baik gitu. Yang semacam itu berarti orang baik, calon-calon penghuni surga. Nah, tapi kita nggak menjamin perempuannya kayak begitu juga Allah alam gitu. Masalahnya kalau suaminya itu termasuk yang memberikan syafaat, ya mungkin dia dikasih syafaat. Kalau tidak termasuk yang berhak memberikan syafaat kan dia rugi akhirnya. Hanya dia tergantung pada siapa. Nah itu masalahnya. Oleh karenanya jadi hati-hati cari amal sendiri-sendiri. Ingat kan bagaimana pada waktu itu kata Nabi Muhammad SAW ceritakan ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi apakah masih mengingat seorang kekasih kepada kekasihnya. Kalau dalam tiga hal, tiga tempat itu enggak. Nah di antara disebutkan apa? Nanti ketika kita itu menerima kitab eh, dengan tangan kanan atau dengan kiri. Ketika di mizan, ketika dihisap. Nah, sehingga pada waktu itu laki-laki itu dan perempuan itu, suami dan istri itu bertemu. Nah, ditanya, eh, "Kamu masih kenal aku?" "Iya, kenal." "Kamu baik, Masya Allah. Waktu di dunia kamu tidak ada yang kurang. Semuanya sempurna." Ah, kalau begitu kata dia, suaminya itu sudah parhan di istrinya malam begitu. Kalau begitu, berikan kebaikanmu sedikit aja buat aku. Maaf kalau ini aku nggak bisa bantu. Nah, itu loh takutnya. Nah, itu pula istrinya. Kamu melihat aku gimana waktu di dunia? Oh, kamu baik, masya Allah nggak ada. Kenapa dikatakan baik? Nah, takut dia itu nuntut, makanya dibilang baik-baikan, dibaik-baikan gitu. Nah, ketika dia minta kebaikannya, maaf, aku tidak bisa membantu karena aku takut sendiri padaku. Nah, itu makanya. Jadi jangan jadi orang yang kecewa nanti. Kita tergantung kepada kita. Kalau seumpama, itu bayangkan aja, bayangkan. Ini para nabi. <laughs> Para nabi ketika dimintai Eh, pertolongan dan syafaat oleh seluruh manusia, bukan cuma sebagaimana seluruh manusia. Maka Nabi itu mengatakan, "Gal la yahumuni illa amru nafsi." Maaf, aku tidak bisa membantu. Aku sekarang kebingungan pada diriku sendiri. Yang aku pikirkan cuma aku. Yang aku pikirkan cuma aku. Enggak, enggak ada aku mikirkan orang lain. Karena aku takut balas dosaku. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun pada waktu itu kecuali pasti jasiah. Jadi nggak bisa berdiri, takut langsung dia itu tertunduk gitu, lemes gitu. Kenapa? Pada saat itu hampir dikatakan tidak ada satu orang pun kecuali dia itu merasa tidak selamat dari murkanya Allah Taala pada waktu itu. Sampai Nabi pun seperti itu, Rasul pun seperti itu, <laughs> kecuali Nabi Muhammad. analah analah. Aku tunggu kalian mulai tadi aku tunggu. Kenapa baru sekarang datang? Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setia setelah 40 tahun lamanya, 40 <laughs> tahun dalam keadaan semacam itu. Jadi kita bayangkan bagaimana pada saat itu, ya itu semua akan terjadi gitu. Nah, makanya kata Allah Taala ditantang di dalam surat Waqiah. Apa sebutkan? Hmm? Uh, Faiza balagatil hulkum wa antum hina idzin wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Terus Falaula in kuntum ghairu madinin. Terus tarjuna in kuntum in kuntum sadiqin. Kalau seumpama ketika kamu melihat ada orang yang sekarat di, di dekat kamu, kamu merasa bahwasanya kebangkitan itu enggak ada. Kamu yakin enggak dengan kebangkitan? Hari kebangkitan ada pada ma ada pada masyarakat itu ada. Dan sesuatu yang kita ceritakan tadi terjadi. Yakin enggak? Yakin. Kalau kamu yakin pasti kamu beriman, enggak bakal berdosa. Nah, tapi kalau kita kan kadang-kadang iman kadang enggak gitu. Nah, kalau kita seperti itu kata Allah Taala coba lihat ketika orang itu akan meninggal dunia sekarat. Ketika sudah izabatil hulqum. Wa antum dulu kamu lihat dia. Nah, kalau kamu benar dengan keyakinan kamu bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, kembalikan supaya nggak mati dia. Kesian dia. Gitu. Apa yang terjadi? Bisa kamu lakukan itu? Nggak bisa. Nah, jadi artinya apa? Kita semua seperti itu. Yang namanya kematian itu nggak lihat siapa-siapa, nggak lihat pada yang muda, nggak lihat pada yang tua, nggak lihat yang sakit, nggak lihat yang sehat. Jadi waktunya mati, mati harus. Nah, jadi kita cuma menjalani kita. Gitu. Oleh karena itu, itu yang harus kita ingat selalu gitu. Kemudian, kaan masya musri'an liyaro sahibahu. Sekiranya dia itu jalan cepat-cepat untuk menyusul temannya. Walau juru tasriku finia. Tapi kalau e, niatnya itu dua, sekaligus untuk tawaf, sekaligus untuk mencari, nggak apa-apa. Gitu. Waktu tawaf, kapan waktu tawaf? Min muntasifi laylatin nahar, yaitu laylatul ashirah, waktunya tawaf haji, itu dari tengah malam, malam sepuluh dari Arafah bisa langsung ke Mekah untuk tawaf, bisa langsung ke Mina untuk lempar jumrah akobah. Baru kemudian potong. Nah, kan ada tiga tiga kerjaan kalau kita laksanakan duanya cukup sudah boleh kita tahlul awal bukan tahlul kedua apa itu ronhat romi terus tawaf sama halat kalau kita melaksanakan dua hal itu dua hal dari tiga ini ah, berarti tahlul awal dan itu semuanya pada malam lebaran waktunya malam malam, malam apa eh, sepuluh Zulhijjah itu jadi bisa dari Arafah langsung ke Mina untuk melempar, setelah melempar cukur. Atau tawaf dulu, setelah tawaf cukur. Nah, jadi nyukurnya itu setelah melempar atau setelah tawaf. Nah, kebanyakan orang dari Arafah langsung ke Mina. Lempar, cukur. Nanti tawafnya tunggu sampai sepi. Agak sepian baru dia tawaf, tawaf rukun tuh. Kalau sudah tawaf rukun berarti sudah selesai sudah rukunnya. Tinggal wajibnya yaitu mabit di Mina sampai hari hari kedua dari tasri. Wal Abdul, ta'jiluhu yoman nahri, tapi paling Abdul adalah mempercepat. Nah, jadi waktu batas akhirnya kapan tawaf itu? Katanya wala yakhruju waktuhu madal haya. Selama hidup dia nggak ada nggak ada nggak ada apa nggak ada habisnya. Nanti haji tapi belum tawaf ifadah nggak apa-apa pulang ke Indonesia nggak apa-apa. Nah, tapi akibatnya itu belum tahlul. Nah, kalau belum tahalul berarti belum belum apa? Belum boleh yang berkaitan dengan perempuan itu nggak boleh. Fem, kalau tahalul awal berkaitan dengan perempuan nggak boleh gitu. Nah, jadi kalau nanti siap ya nggak apa-apa gitu. gitu. Terus wala Abdul tapi tak jiluhu yauman nahar qabla zawal. Paling Abdulnya adalah sebelum eh, pada hari eh, nahar hari ke-10 Zulhijjah sebelum zawal. Fa'uda ila Mina fa yusalli dhuhra biha, kemudian dia kembali ke Mina untuk sholat duhur di sana. Sunnah-sunnah tawaf kita akan lanjutkan minggu akan datang. Saya kemana? Wa galun nadim radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wal muslimin. Wa kasahibil gharbi al-muniri syu'aibihi was sahrawardil awarifi fattabi'i fal awal huwa asy al-imam as-sadr, sadr al-muqarrabin wa imam siddiqin Yang pertama disebutkan dalam nadom itu adalah sadril mugarrabin. Sadr itu ya adalah yang paling depan, pemuka daripada orang-orang yang dekat pada Allah. Wa imam siddiqin pemimpin para aulia yang mencapai makom siddiqiyah. sadril muhakikin guru daripada mereka para muhakik wa aini a'yanil Aulia al-mugharabin dan dia itu salah satu tokoh daripada tokoh-tokoh para wali yang sangat dekat pada Allah. Shu'aib bin Hasan Awil Hussein Al-Maghribi. Nisbatun ila jihad Al-Gharab. Dia seorang yang dinisbahkan ke Maghribi yaitu arah barat. Dikatakan Maghribi itu berarti Maroko kok sekarang. Kama gala Sayyiduna Nadim Nafallah bihi wa ka sahibil gharbil muniri. Sifatul gharab li inaratihi al-batinah. Bimisli hadha Syekh al-Munir Syuaibihi. Wa ila kaunil maghrib asyraqa nuruhu bi Syuaibin. Nah, artinya kasahibil gharbi al-muniri Syuaibihi yaitu orang yang tinggal di Maghribi yang sangat bercahaya yang dia menjadi sebab cahayanya e, daratan tersebut. Fem asyara ba'du sulahatihi bi gaulihi rahimallahu taala syi'ran tabaddat lana a'lamu ilmil huda sidqan fasara bi syamsid dini maghribuna syarqa wa asraqa minha kullu ma kana afilan fa asbaha nurus sa'di qad mala'al afqa qad mala'al ufuqa tabaddat jadi apa berubah bendera-bendera ilmu dan petunjuk, maka jadilah dengan Syamsuddin Maghribuna Syarqah eh, Maroko kita menjadi bersinar-sinar. Wa asyaqa minha kullu makana afilan dan telah menyinari dari tempat itu semua yang tidak tampak semua menjadi bercahaya. Fa asbaha nurus sa'di qad malal ufuqa maka dengan begitu jadilah cahaya kesenangan kebahagiaan itu telah memenuhi segala ufuk. Ila an qala wa akhrajaha min kulli jahlin wa dulmati dan mengeluarkannya dari setiap kebodohan dan kesesatan. Wa qalu sayyidun nadi syu'aibihi isyara ila ila ma'ihi wa minhu tuskil arda wa huwa asy'ab alladhi tasilu minhu al-awdiyah qadriha. wa ilayhi asyara sahibu syair al-mahdi biqaulihi rahimahullah ta'ala Sukitu bi ilmin ya Syuaibu ya Syuaiba kulubina. Gosamaka min syu'bil kulubi gadistaqqa. Aku telah mendapatkan siraman ilmu wahai Syuaib. Hati kami engkau yang memberikannya daripada gelombang ilmu lembah-lembah ilmu hati-hati ini telah mengambilnya. Wa kunyatuhu Abu Madian. Ah, kunyatuhu Abu Madian. Nah, ini yang dimasukkan di sini, Syuaib ini adalah Abu Madian. Ingatkan Abu Madian. Abu Madian itu adalah guru, gurunya Imam Faqih Mugaddam, Abu Madian. Jadi, Tariqah Alawiyah kita ini jalurnya itu ada dua. Ada jalur Abi Madian, ada jalur dari Alawiyin, keluarga Nabi. Jadi saya Faqih Mugaddam ngambil dari ayahnya, Sayyidina Ali. Saya Ali ngambil dari kakeknya, ayahnya, Saya Muhammad Sayyidul Marbat, terus sampai kepada Rasulullah. Satu lagi jalur dari Abi Madian, nah ini Abi Madian. Nah, jadi Abi Madian ini tidak pernah bertemu memang dengan Sayyidina Fagih Gaddam, tapi beliau itu telah memesankan beberapa pakaian hirqah untuk supaya dipakaikan kepada Sayyidina Fagih Gaddam. Dia perintahkan dua muridnya, satu satu orang dipesankan ini bawa berikan Fagih Gaddam, dan kamu tidak akan bertemu dengannya. Kamu akan meninggal di ya, tengah jalan. Nanti serahkan kepada muridmu itu. Kemudian dia sampaikan kepada Fahim Gadam dan berikan kepada beliau. Nah, sehingga waktu di tengah jalan memang benar Sayyidina uh, yang disuruh itu meninggal dunia. Kemudian disampaikan oleh uh, selanjutnya, orang selanjutnya itu kepada Fahim Gadam. Nah, jadi sampai sekarang itu pakaian ilbas daripada eh, Abi Majan kepada Fahim Gadam masih disimpan. Nah, jadi Sayyidina Fahim Gadam inilah yang kemudian mengikuti jalur Abi Madian dari segi tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu tarigah. Dia nggak mau kekerasan, nggak mau lagi jalur kekerasan. Sedang pakai ungkapan memecahkan e, pedangnya untuk supaya tidak ada lagi dari keluarga Nabi yang yang mengangkat pedang nggak ada lagi. Yang mulai saat itu sampai sekarang tidak ada yang mengangkat pedang. Tidak ada satupun di antara kita yang mengangkat pedang pasti kemudian gagal. Karena memang e, Datuk para habaib Abu Muqaddam sudah meletakkannya, memecahkannya gitu. Dulu sebelum Abu Muqaddam memecahkannya masih ada pertempuran antara gebila-gebila itu masih ada gitu. Dan masih saja para habaib itu jadi pemimpin-pemimpin Gebila yang ditempuh dengan peperangan dan sebagainya. Tapi setelah Abu Muqaddam memecahkannya, ah, kemudian disimpan oleh eh, muridnya yang terkenal siapa namanya? Yang ada di makamnya siapa? Yang dikatakan setiap habaib itu keluarga Sayyidina Mugaddam mempunyai titipan di tempat beliau. Nah, siapa? Saya saat, Ya, saya saat. Saya saat saat, eh, iya. Uh, jadi sampai sekarang itu bedang pecahannya itu, itu disimpan dan diletakkan di atas kuburannya beliau. Nah, kalau kita datang ke sana, kita dapat sesuatu. Nah, jujur, saya Mugaddam kalau datang ke sana, dia akan dapat sesuatu. Saya Sa'id, ya, Sa'id. Syekh Said. Nah, itu. Itu beliau yang menyimpannya itu. Jadi pecah sama saya saya Gotham itu pedang itu dipecah. Nah, jadi dua. Nah, pecahannya itu sampai sekarang masih ada. Itu pecahannya pedangnya saya Gotham itu. Jadi mulai saat itu udah nggak ada lagi eh, yang namanya peperangan yang dipimpin oleh eh, para habaib kecuali peperangan melawan orang kafir gitu. Enggak bukan. saya Said Al-Amudi. Said al itu Eh, seorang daripada muridnya Sayyid Fahim Gaddam yang menyimpan pecahan daripada pedangnya Sayyid Fahim Gaddam. Ini, ini Abu Madian. Wa waladuhu Madian matfu waladuhu Madian madfun di Mesir. Anaknya dia kan julukannya Abu Madian, namanya Shu'aib. Wa alaihi gubbatun azimah. Nah, di Mesir di atas kuburan anaknya Madian itu ada kubahnya yang besar. Wa qabruhu yuzar. Wa masyabu Madyan fa innahu madfunun bitul musan bi ardil maghrib fi jubanatil ibad. Wa qabruhu thamma yuzar. Wa ma sababu khuruji min baladihi bijana ila tulmusan anna sultan maghrib amma rabbi ihdarihi liyatabarraka bihi. Sedangkan sebabnya kenapa Abu Madjan itu keluar dari tempatnya sehingga dia itu meninggal di Tulmusan, nggak meninggal di Maroko, di apa di tempatnya dia, Maghrib bahwasanya Sultan Maghrib, Sultan Maroko pada waktu itu memerintahkan supaya dia itu datang untuk bertabaruk kepadanya. Falam mawasalatul musan gala malana wali sultan. Apa gerangan yang berkaitan dengan sultan sampai aku harus ke sana? Alaila laila nazurul Kamu kami akan pergi ke sana tapi bukan untuk sultan. Kami akan ke sana mengunjungi para saudara kami di sana gitu. Fa nazala wastaqbala al-qibla wa maka kemudian dia itu turun, mengatakan kiblat dan dia itu membaca syahadat. Wa qala ha qad ji'tu wa ji'tu ilaika rabbi litarda. Ha ha qad ji'tu ilaika rabbi litarda. Tsumma qala Allahul Hayyul Qayyum wa fadat ruhu syarifah. Nah, dia menolak untuk datang kepada raja itu, kembali ke sana itu enggak mau gitu. Nah, coba lihat ya bagaimana eh, dia itu lari daripada kemasyuran. Kalau semua raja meminta kepadanya untuk diambil keberkahan darinya oleh raja itu, dia menolaknya karena itu akan menyebabkan kemasyhurannya gitu. Dia tidak mau itu dan dia lebih memilih untuk kembali pada Allah SWT. Wa kana radhiyallahu anhu ahadu autadil maghrib wa Dia salah satu daripada wali kutubnya dan salah satu daripada wali yang paling besar di Maroko. Warkan Harshan dan dia termasuk tokoh dari Tariqah Sufiyah Alawiyah ini. Wahadu man adharallah ila wujudi wa sarfihi fil alam. Dan dia termasuk salah satu yang ditampakkan Allah Ta'ala supaya mengatur alam ini. Wa makkanahu fil ahwal. Dan dia itu diberikan hak untuk mengatur hal-halnya para aulia. Wa adharu ala yadihi al ajaib. Dan tampak pada tangannya hal-hal yang ajaib. Wa antakahu bifununil hikam wal asrar. Dan dia termasuk yang eh, apa di dijadikan Allah Ta'ala untuk ber, berbicara dengan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Wa takharraja bihi jama'atun min akabir dan keluar darinya banyak orang dari kalangan para pembesar-pembesar waliallah wa khalaik min ahli tariqah dan banyak yang belajar darinya eh, dari golongan ahli tariqah wa aqadal ijma' ala fadlihi dan telah dilaksanakan kesepakatan oleh para ulama pada waktunya dan aulia pada waktunya dengan keutamaannya Faqad dzakara Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsari qala sami'tu Syekhan Abdul Razzaq yaqul lagitul khidra wa saltuhu an Syekh Nabi Madyan faqala huwa Imam Siddiqin fi hadzal waqt. dia itu adalah pemimpin para wali yang mencapai martabat siddiqiyah pada zaman ini. Artinya dia wali kutub itu. Zakatahu Allah miftahan min minas sirril masun bi hijabil qudus. Dia telah diberikan oleh Allah Ta'ala kunci daripada rahasia yang terjaga dengan hijabul kudus. Maafi hadal wagat ajma'ali li asrar al-mursalim minhu. Tidak ada pada saat ini, pada zaman ini, yang lebih mengumpulkan dari rahasia-rahasia para rasul melebihi beliau. Wa mata Syekh Abu Matyan ba'da zalika biyasir dan Abu Matyan meninggal setelah itu setelah beberapa waktu dari itu. Wa wasanat samanin wa khamsumiyah. Itu tahun 580 Hijriah. Wa dzakara Syekh bin Arabi fi kitab Al-Futuhatul Makkiyah annahu wa ba'dul abdal marra 'ala al-hayyah al-muhdiqa bi Jabal Iqaf fa sallama 'alaiha. Faraddat wa qalat min jumlati kalamiha. Pernah suatu waktu dia itu bersama satu teman lagi, dia jalan melewati al Hayyah al-muhdiqah bi Jabal Iqaf. Maka keduanya mengucapkan salam kepadanya. Faradat dia jawab wa galat min jumlati kalamiha di antara ucapannya ma alal ardi dabatun tajharu abad madian. Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi yang dia tidak tahu tentang Abi Madian. Kemudian innahu wallahi mimman ittakhadha waliyan. Dia demi Allah ya termasuk yang diangkat oleh Allah sebagai walinya. Wa anzala mahabbatahu fi qulubil ibad dan Allah telah menurunkan cintanya di dalam hati-hati hambanya. Fala yakrahu illa kafir atau munafik. Tidak ada yang benci kepada dia kecuali seorang kafir atau munafik. Nah, itu tandanya wali. Tandanya wali itu enggak sedikit yang benci itu sedikit. Nah, kalau sedikit pun orang itu yang benci itu adalah orang munafik. Nah, bahaya kalau orang kita itu benci kepada kepada para aulia itu bahaya gitu. Karena bisa jadi kita yang ada tanda-tanda nifaknya gitu. Jadi kita jangan ikut-ikut yang terjadi pada aulia itu jangan ikut-ikut gitu. semua aulia itu kita anggap besar, kita meyakini keutamaan mereka, kemuliaan mereka, tanpa kita memikirkan tentang kekurangan dan kelemahannya. Jadi, kalau ada orang alim, ada aulia yang tampak kemuliaannya, kita ambil kemuliaannya, kita yakini kemuliaannya. Sementara kekurangannya kita tidak usah dengar. Dan jangan kita persoalkan. Salim li ahlillah fi kulli mushkilatin ladaika ladaihim wajihun bil adillati. Jadi hendaknya kamu serahkan pada Allah segala hal yang menjadi muskilah bagimu tentang wali Allah gitu. Karena Bagimu itu merupakan suatu muskilah, bagi mereka tidak. Itu bukan muskilah. Wadihun diladilati. Jelas, mereka itu melaksanakan itu jelas dengan dalil-dalil yang ada gitu. Jadi artinya bagi kita muskilah, tapi bagi dia tidak. Nah, itu takutnya. Makanya jadi hati-hati. Kalau kita berada di depan raja, maka hendaknya jaga lisan kita. Tapi kalau depan aulia, itu jaga hati kita. Lintasan saja itu bisa. Nah, jadi orang yang memusuhi para wali Allah, ya, rugi, hidupnya rugi. <laughs> Apa yang didapatkan oleh dia? Sengsaraan terus tambah sengsara tambah sengsara gitu. <laughs> Jadi dia pikir uh, orang wali itu tidak melihat, tidak mengetahui lintasannya. Dia tahu apa yang terlintas itu, dia tahu. Makanya Allah Taala berfirman di dalam hadis kutsinya, "Man azali walian fakat azin tuhu bil harap. Apa yang dia punya gitu. <laughs> Sampai buka front front peperangan dengan melawan Allah Taala. Nah, jadi hati-hati ya, hati-hati apalagi murid kepada gurunya bagi gurunya itu termasuk aulia gitu jadi hati-hati nah, cuma mereka itu ada rahmat saja gitu sehingga tidak terjadi tapi kalau sudah puncaknya Allah tidak terima nah, terjadi jadi sesuatu yang tidak diinginkan itu Allah Subhanahu wa taala Allah majalna minal musaddiqin wa musaddiqat waj'alna minal mugarrabin ladaihim wa minal mugarrabat waj'alna ya Allah min ibadika salihin wa salihat ala hadiniyah وعلى كل نية صالحة وعلى صلى الفاتحة